Dan kajian kita masih dalam babul ithar wal muasad. Bab perkara tentang ithar, mendahulukan orang lain. bab tentang al-muasat, menolong orang lain, berbagi dengan orang lain. Malam hari ini adalah hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa anhu qal dan dari dia yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal beliau bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafis salasah makanan untuk dua orang itu akan cukup jika dimakan untuk tiga orang. Wa ta'amu kafil arba'ah muttafaqun alaih. Dan makanan yang dimakan oleh tiga orang niscaya akan dapat pula makannya empat orang. Hadis muttafaqun alaih وفي رواية لمسلم فدلم رواية مسلم عن جابر رضي الله عنه dari Jabir semoga Allah meridainya an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda ta'amul wahidi yakfil itsnain makanan untuk satu orang niscaya akan cukup jika dimakan oleh dua orang wa ta'amul itsnaini yakfi al arba'a makanan dua orang niscaya akan dapat cukup dimakan untuk empat orang. Wa arba'ati yakfis samaniyah. Dan makanan untuk empat orang niscaya akan dapat dan cukup dimakan oleh delapan orang. Hadis akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Yang riwayat yang kedua dari Muslim. Hadis yang mulia ini ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in menunjukkan Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk peduli kepada orang lain, untuk berbagi. Dan ini adalah merupakan karakter yang terpuji di mana manusia sebagaimana Allah nyatakan wa uhdiratil anfusus syuhha sesungguhnya telah dihadirkan terhadap jiwa itu sifat kikir di mana orang jika dia ikutkan jiwanya subhanallah maka akan muncullah kekikiran yang bersangatan, ketamakan, yang akan makan sendiri, nggak mau berbagi kepada orang. Kenikmatan kalau dapat hanya dia yang merasakan, orang lain jangan merasakan. Maka Islam mengajarkan kepada pengikutnya di dalam bermuamalat hendaklah seorang itu menyenangi bagi saudaranya apa-apa yang dia senangi. Kalau kita senang makanan, maka yakin saudara kita pun senang makan makanan tersebut. Kalaulah kita senang dimuliakan orang, maka yakinlah orang pun senang dimuliakan. Kalau kita merasa bersedih ketika kita disakiti orang, maka yakinlah orang pun akan bersedih ketika kita sakiti dia. Islam mengajarkan sabda Rasulullah SAW, La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang kalian Maksudnya adalah imanan kamilan, keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhi sampai dia mampu mencintai kebaikan untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut bagi dirinya maka iman yang sempurna yang dimiliki seorang mukmin adalah ketika dia berbagi kepada saudaranya ketika dia turut ber suka ketika saudaranya bersuka dan dia pun turut berduka ketika saudaranya berduka. Maka perumpamaan orang-orang beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamakan dalam hadis beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahidi إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى beliau mengajarkan kepada kita memberikan percontohan perumpamaan masalul mu'minin perumpamaan orang-orang beriman fi dalam saling mencintai satu sama lainnya Watarahumihim dalam saling merahmati satu sama lainnya Wata'atufihim dalam saling melembutkan diri yang satu dengan yang lainnya kamasalil jasadil wahidi sebagaimana perumpamaan satu tubuh idza ishtaka minhu udhun jikalah satu bagian daripada tubuh merasa sakit tada'a lahu sairul jasad bisahri wal huma maka turut pula merasakan sakit seluruh tubuh yang lainnya seluruh anggota bagian lainnya sehingga seluruhnya turut merasakan demam dan turut bergadang disebabkan penyakit yang men menderitanya yang dia derita ini adalah merupakan perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sesungguhnya orang-orang Islam orang-orang beriman mereka adalah yang merasa jika saudaranya tersakiti sakit dirinya jika saudaranya senang dia pun senang jika saudaranya tentram dia pun tentram diumpamakan sebagaimana jasad yang satu. Kita, ana, antum, saya, kita semuanya adalah merupakan bagikan satu jasad. Idza minhu udwan, kalaulah satu bagian terkena, kelingking kaki kita tertimpa batu saja, seluruhnya merasa sakit. Seluruhnya, efeknya semuanya merasa sakit. Gigi kita satu saja yang mengulah, semua tubuh kita pun merasa sakit. Maka seharusnya Kalaulah ada saudara kita yang merasa sakit, menderita, kita pun merasakan penderitaannya. Kalaulah ada saudara kita yang senang, kita pun turut merasa senang dengan kesenangannya. Itu ciri-ciri keimanan yang sempurna dalam diri seorang. Maka barang siapa yang mendapat dalam dirinya belum mencapai derajat ini, dia merasa bersedih ketika kawannya bergembira. Dia merasa kecewa ketika kawannya berbahagia dia merasa menyesal ketika kawannya berhasil, maka itu merupakan ciri-ciri yakni iman yang tidak sempurna. Ciri-ciri kejelekan yang dalam dirinya. Manusia jika diikutkan akan senantiasa memiliki sifat iri. Tidak ingin orang lain melebihi dirinya. Jika diikutkan jiwa kita ini ingin selalu ulu, merasa lebih tinggi di atas yang lain. Makanya Allah SWT akan siapkan surga bagi orang-orang yang tawadhu. Bukan orang-orang yang sombong, yang merasa lebih tinggi daripada orang lainnya. Allah mengatakan, Tilka darul akhirah. Itu adalah negeri akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. Kami jadikan negeri akhirat bagi orang-orang yang tidak ingin kesombongan, kecongkakan, itu tabiat manusia. Illa man rahimallah, illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mulia ini, Rasulullah menanamkan kepada kita umatnya untuk berbagi. Kalau Allah ada makanan yang kita makan sendiri, alangkah indahnya jika ada orang lain menemani kita makan berdua. Dan yang kita dengar dari para sahabat Syekh Abdul Aziz bin Bas taala tidak makan sendiri. Tidak pernah ceritanya beliau makan sendiri beliau makan dengan tamu, makan dengan orang dan seterusnya. Kalau diikutkan ketika makanan tersebut enak, biasanya kita akan simpan untuk diri kita sendiri. Ya kan? Datang tamu pun, ah, janganlah itu enak itu. Kasih aja kira-kira yang enggak enak. Subhanallah. Karakter yang kita harus perangi karakter ini. Ya. Kalau enak, kita sendiri ingin nikmati. Orang lain jangan. Salah. Kalau lah enak, maka yakin orang pun akan merasa enak mendapatkannya. Ketika Anda senang memakannya, orang lain pun senang memakannya. Maka ajaran Islam mengajarkan agar kita berbagi. Berbagi rasa, berbagi makanan, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis. Kata Rasulullah, "Idza wa idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha Wata'ahad jiranaka. Kalau kamu masak bubur, perbanyak airnya. Berikan jiranmu tetanggamu. Dan Islam bukanlah agama yang mengajarkan seorang itu sibuk beribadah untuk dirinya sendiri. Dia tidak peka terhadap lingkungannya. Ketika tetangganya contohnya membutuhkan bantuan, tidak dia bantu. Tetangganya kelaparan, tidak dia bantu. Rasulullah mengajarkan la yu'minu ahadukum Tidaklah beriman salah seorang kalian hatta sehingga dia yukrima jarah mampu memuliakan tetangganya. Subhanallah. Berkata Rasulullah, ta'amul itsnaini kasih Makanan yang dapat dimakan dua orang niscaya kalau ada yang ketiga pun ikut bareng cukup. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwan itu sederhana dalam makan. Jadi ini menunjukkan keberkahan makan bersama. Tuhan Allah. Kayaknya kita harus mulai diterapkan ini. Kok ada acara akikah, tembuk aja talam-talam itu, keluarkan. Makan lima enam orang. Bentangkan. Ketika masing-masing ambil sendiri-sendiri, biasanya keberkahannya kurang. Tapi ketika dihilangkan, insya Allah keberkahannya bertambah. Ya. Makan kata Rasulullah, fa'amul itsnain, makanan untuk porsi dua orang, kafis salasah, cukup untuk tiga orang. Berbeda dengan kita kan? Makan seharusnya untuk satu porsi untuk seorang, kita mau kalau bisa dua porsi untuk satu orang. Kalau anda kata bertiga, kalau bisa empat porsi diambil. Berempat, kalau bisa lima porsi diambil. Berbeda Islam mengajarkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan agar manusia tidak berlebih-lebihan di dalam makanan. Dan sesungguhnya ikhwan rahimakumullah yang paling banyak mendatangkan kerusakan pada tubuh manusia adalah faktor makanan. Kalau lah antum terapkan saum Daud, insya Allah nggak ada kita yang kolesterol, darah tinggi, ini ini, insya Allah. Nggak salah saum Daud, Senin, Kamis, ayamul Bid, ya, sering berpuasa, insya Allah enggak ada orang menderita penyakit lantaran memiliki kebiasaan berpuasa. Kata Rasulullah SAW, Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidaklah pernah anak Adam mengisi satu kantung yang lebih busuk, lebih jelek daripada dia mengisi sepenuhnya perutnya. Salam. Ya, coba upayakan kita belajar makan nggak kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Biasanya kok udah nikmat lupa daratan. Kalau udah kenyang terduduk, mau bangun pun payah. Mata pun remang-remang. Subhanallah. Maka antum lihatlah para tulabul ilmi. Ya. Mereka nggak begitu peduli dengan makan. Sampai antum lihatlah sebagian daripada ulama untuk memudahkan makan supaya dia nggak payah-payah ngunyah dileburnya di air. Roti itu dilebur di air, langsung minum. Nggak payah-payah ngunyah. Ya? Subhanallah. Maka ini pelajaran-pelajaran yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Kata Nabi, tidaklah ada sesuatu kantong yang paling jelek si anak Adam melainkan adalah mengisi perutnya. Fa in kana la budda, fa in kana la mahala mahalata. Fathulun wa wa Kalau memang harus diisi penuh, maka bagilah tiga bagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ya. Antum yakinlah berbagai penyakit yang sekarang banyak cerita umat ini berbagai penyakit yang banyak cerita oleh orang-orang sekarang dari mana faktornya? makanan. Apalagi dia nggak mau berbagi, makan sendiri. Akhirnya sakit pun sakit sendiri. Subhanallah. Ya, jangan antum coba praktekkan bisa satu bungkus, bagi dua. Biasanya kita gengsi kan, kalau bisa dua orang tiga bungkus nasi itu berlebih. Subhanallah. Coba terapkan ketika puasa Ramadan nanti kita berbuka di Sabilun. Ya, satu bungkus makan berdua, bertiga. Berkah. Enak dia. Nikmat di perut. Satu bungkus sendiri bangun pun payah. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ta'amu thalatha kafil arba' Makanan tiga orang niscaya akan dapat dimakan untuk empat orang. Biasanya manusia ketika makan tersebut enak, orang mau datang, jangan bagianku ini. Orang mau nimbrung, jangan. Dan itulah karakter kita, ikhwan. Karakter jelek yang harus dipura, dihilangkan dari, diri kita. Dikurangi, kemudian dihilangkan. Ya, kalau makanan enak, simpan sendiri. Kalau kira-kira udah nggak enak, ada mau basi, baru bagikan ke orang. Subhanallah. Wa fi riwayatin li Muslimin dalam riwayat Muslim an Jabirin dari Jabir radhiyallahu taala dari Nabi SAW dari Nabi SAW ta'amul wahid yakfil ithnain makan satu orang ini saya akan cukup untuk dua orang ini kelipatan dua kali lipat makan satu orang cukup untuk dua wa ta'amul itsnain makanan dua orang yakfi al arba jika makan tersebut hanyalah dua bungkus niscaya cukup untuk berapa empat orang wa ta'amul arba'ati yakfi temannya makanan empat orang ini saya akan cukup untuk delapan orang. Kayak gini kan wali mantu khidmat kan, khidmat, hemat. Ya enggak? Empat untuk delapan orang. Kok delapan untuk enam belas orang, Enam belas untuk tiga puluh dua orang. Subhanallah. Berkahnya akan datang. Adalah hal yang hilang daripada diri kita, di keluarga kita, makan bersama dengan anak-anak Ya, alangkah indahnya ketika dihidangkan makanan sama-sama kita makan, datang padanya keberkahan. Itu piring-piring satu orang satu itu mengurangi keberkahan. Subhanallah. Indah sekali. Kalaupun dia sedikit ketika digabungkan jadi berkah dia. Dan itu mujarab, teruji. Ya, subhanallah. Berkata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali Fiqhul hadis Pemahaman tentang hadis ini Al-Habdu alal makarim Anjuran untuk memiliki Al-Makarim Kemuliaan diri Subhanallah Tanda-tanda mulia diri adalah orang Senang berbuat sesuatu yang Mendatangkan manfaat untuk orang lain Ciri-ciri kalau antum mau tahu tanda seorang mulia dirinya adalah orang yang berbuat untuk orang banyak. Menimba ilmu untuk orang banyak. Membantu orang banyak, berkhidmat untuk orang banyak. Maka kalau tahu antum siapa orang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'un anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia maka yang paling baik adalah Rasulullah karena dia memberikan semua manfaat kebaikan kepada seluruh manusia. Al-itlaq secara mutlak. Ketika orang hanya mementingkan dirinya sendiri, ini menunjukkan dia bukan orang mulia. Subhanallah. Orang mulia adalah orang yang menginginkan perkara-perkara yang mulia, yang besar. Ya, dia begitu cintanya berinfak. Begitu indahnya ketika dia berinfak, begitu indahnya ketika dia berbagi dibandingkan dia makan sendiri. Subhanallah. Dia akan menempuh kemuliaan dirinya. Betapa indahnya ketika dia bersaksi dalam menimba ilmu agama. Ya, begitu berpayah-payahnya dia untuk mencari ilmu agama, tapi dia enjoy dengannya, tentram dengannya. Satu malam pun dia baca mutalaah, ini mat rasanya. Ini orang-orang yang ingin kemuliaan diri. Kalau orang yang mentalnya rendah, ya, orang yang senang berleha-leha, tidurnya banyak, makannya banyak, lalainya banyak, makanya semakin tinggi seorang, semakin berkurang kelalaiannya, semakin berkurang tidurnya, Antum tahu Syekh bin Bas taala. Tidurnya satu hari satu malam tiga jam aja. Berapa jam? Tiga jam. Antum delapan jam kayak anak bayi. Tiga jam saja. Makanya jadi orang besar beliau. Orang besar adalah orang-orang yang memberikan porsi yang lebih besar daripada kebiasaan orang. Ya, Orang besar adalah orang-orang yang mampu berbuat apa-apa yang nggak mampu dibuat oleh orang-orang kebanyakan. Tidurnya lebih sedikit, belajarnya lebih banyak, berkorbannya lebih banyak. Itulah yang bedakan manusia. Himmah. Yang bedakan seluruh manusia adalah himmah. Keinginan dirinya. Ada yang ingin bintang. Kalau nggak dapat bintang nggak mau dia. nggak Ada orang yang adalah batu-batu koral aja pun jadilah. Berbeda-beda. Ya. Banyak orang-orang yang nggak mau kerendahan dia tak mau kikir. Kikir itu kerendahan diri. Dermawan ketinggian diri. Berani itu kemuliaan diri. Pengecut kehinaan diri. Banyak sekali kemuliaan yang seharusnya orang memilikinya. Kedermawanan, keberanian, tanggung jawab, berbuat baik untuk orang banyak. Ini kemuliaan diri. Ya, Andai kata antum bersamanya, dia akan bertanya, apa yang bisa saya buat untuk antum? Apa yang saya bisa lakukan untuk antum? Khidmat apa? Ciri-ciri orang yang mulia. Dia nggak mau hidup untuk dirinya sendiri. Dia mau hidup untuk orang banyak. Yang kedua, al habdu al makarim wal qanaah, anjuran untuk mulia wal qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada bil kifayah Subhanallah. Pulang kembali antum lihat di rumah. Kadang-kadang kita buang-buang nasi. Subhanallah. Ajarkan anak-anak istri kita untuk tidak berbuat sia-sia. Nasi terletak, akhirnya dibuang selalu. Ya. Hilang keberkahan. Padahal yang namanya makanan kalaupun satu terjatuh, ya, boleh jadi disitulah akhir keberkahan. Ambillah dia, pungutlah dia. Selama masih mampu untuk dimakan, makan. Jangan dihinakan. Ya mungkin kita di kulkas itu banyak ada busuk buah-buahan nggak dimakan-makan dan seterusnya. Yang kedua al kifayah itu tan barakatil ijtima'. Cukup kecukupan itu adalah merupakan dampak karena adanya kebersamaan subhanallah. Kita bersama insya Allah akan cukup. Saya melihat ini pengalaman pribadi ketika puasa kemarin kita umroh, wallahi sulit antum dapat tempat karena setiap orang hatinya sempit. Kalau antum mau duduk, ini ada orang sini. minggir lapak, dikit aja beri. Ini ada orang ini dua orang itu tiga orang. paling dia sendiri. Jarang-jarang, wallahi jarang saya dapati orang yang dia tafadhol silakan. Dia sempit-sempit sedikit, akhirnya masuk ke jarang. Seribu satu Kadang-kadang dibokingnya sejadah besar-besar. Dirinya sendiri orang masuk. Nggak ada nih kawanku nih. Kamar mandi bohong lagi. Padahal nggak ada. Itu menunjukkan sempitnya diri. Nggak mau berbagi. Ramadan itu wallahi penuh masjid haram. Antum tampaklah kebanyakan karakter manusia tidak mau berbagi. Dibagi makanan dalam berbuka. Subhanallah kita saksikan. Dibagi, ambil taruh belakang, ambil taruh belakang, minta lagi, ambil taruh belakang, minta lagi. Sama. Ya, kantong-kantong penuh. Ambil, masuk kantong, ambil, masuk kantong. Minta lagi. Kalau anak-anak, maklum, ini berjenggot, tetua. Subhanallah. Kebanyakan orang seperti itu. Dalam kasus sana mungkin mungkin bisa dihitung jari tiga empat kali yang mengatakan tafadhal akhi, tafassah, tafassah. Ayo kita berlapang-lapang. Tiga empat kali aja kebanyakan sempit. Ya. Sana cari tempat lain. Kita katakan semuanya penuh, berilah sedikit saja. Walaupun salat sunnah saja. Enggak sulit berbagi. Itu tempat bukan miliknya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau makanan. Apalagi kalau kenikmatan. Maka tanamkan dalam diri kita semua berlatihlah untuk berbagi kepada kawan-kawan dalam segala kebaikan. Ya, dalam ilmu berbagi ilmu, dalam profesi, pekerjaan antum mampu berbagi berbagilah. Jangan sendiri aja makan. Yakinlah pekerjaan kalau antum mau tahu yang paling berkah adalah pekerjaan yang banyak orang berbagi dengannya. Kalau antum sendiri kerja kurang keberkahannya ya semakin banyak ambil bagian dalam pekerjaannya semakin banyak keberkahannya kalau sendiri antum kaya sendiri kalau bersama kaya sama-sama senang senang sama-sama antum carilah usaha-usaha yang dia mampu menggunakan orang banyak ya menghidupi orang banyak kalau antum punya modal Buatlah pekerjaan yang mungkin bisa pekerjakan 20 orang, 200 orang, 2000 orang khairun nas anfa'uhum Nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat orang lain jangan antum masuk kerjaan masuk PT kalau bisa jangan ada orang lain biar saya sendiri aja kalau ada masuk eh tolak jangan jangan subhanallah dalam banyak hal orang tidak mau ada yang menyainginya dalam kebaikan tidak mau orang lain ambil bagian daripada kebaikan yang dia miliki, yang dia nikmati. Kalau mau dia sendiri makan, maka inilah yang harus kita perangi bersama. Ya. Kalau enak, kalau bisa orang lain jangan rasakan saya sendiri aja. Tapi kalau sakit, kalau bisa jangan saya yang merasakan <laughs> orang lain saja. Subhanallah. Nah, Jadi al-kifayah itu tansya'an darakatul ijtima'. Kecukupan itu akan muncul ketika orang-orang senantiasa dia bersama. Ya, Kebersamaan itu akan membuahkan keberkahan. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah beserta orang banyak. Kemudian at-targhib fi it'am at-ta'am. At-targhib fi it'am at-ta'am, anjuran untuk memberi makan. Ini pun harus dilatih diri kita ini. Ya, memberi makan yang minimal dan wajib adalah memberi makan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Istri kita, anak kita, orang tua kita, dan seterusnya. Yang wajib. Ini paling minim. Kalau anda kata ini nggak diberikan makanan mereka, nggak diberikan jatah mereka, zalim. Allah musta'an. Anak nggak diperhatikan, istri nggak diperhatikan, makanan nggak diberi secukupnya, bahkan mungkin ditelantarkan tanpa nafkah, dia tertinggalkan anak istrinya tanpa diberi nafkah, zalim. Antum yang istri antum ada entah di kampung tadi mana kirim uang belanja. <laughs> berbagi dan dari karena antum banyak berbagilah Allah merahmati antum. Irhamu man fil ar, irhamukum man fil sama. Rahmati yang di bumi, yang di atas merahmati kalian. La'allakum turzaquna bidu'afaikum. Kata Nabi, boleh jadi kalian berapa rezeki karena orang-orang lemah yang kalian tolong. Anak-anak kecil kalian, bayi-bayi yang masih kecil, orang-orang tua renta. La'allakum turzaqun. Mungkin jadi kalian makan banyak lantaran orang-orang yang lemah kalian. Tengok, pekerja-pekerja kasar. Mereka bangun ekonomi orang-orang kaya. Siapa yang kerja itu? Buru-buru kasar. Subhanallah. Hotel-hotel berbintang siapa yang bangun itu? Buru-buru kasar. Subhanallah. Berbagai macam produk dipiti-piti siapa yang mewujudkan yang paling banyak? Buru-buru kasar. Turzakuna bidu'afaikum. Kalian diberikan rezeki karena orang-orang lemah kalian. Maka jangan merasa sombong para tuan-tuan, bos-bos, dan seterusnya. Tanpa mereka nggak makan kamu. Subhanallah. Tanpa anak-anak kita yang kecil-kecil itu nggak makan kita. Karena mereka lah Allah rahmati kita. Turzakuna bidu'afaikum. Allah berikan kalian rezeki karena orang-orang lemah kalian. Subhanallah. Maka latih latihanlah Banyak-banyak antum berbagi. Kalau ada makanan beritahu yang lain kirim-kirim. Ya, tapi ingat kebalikannya. Setiap orang mukmin jangan bergantung kepada orang, jangan minta kepada orang, jangan berharap kepada orang. Karena banyak mentalnya rendah. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada Allah musta'an. Nama ana dijual. Ini saya beritahu antum ya. Saya ada adiknya Ustaz Bufairu, pemilik Ustaz Bufairu, dia perlu gini, dijual. Kalau ada seperti itu antum tangkap orangnya. Berapa kali ketipu? Udah tiga orang ikhwan tertipu. Ya? Saya ngaji di Sabilun gini-gini. Ada Ustaz ini, ini. Beliau dalam kondisi ini. Ada pemilihnya sakit di kampung ini, ini. Terakhir telepon Nana. Nggak ada. Wah, saya nggak punya ongkos pulang ke MKGR. Subhanallah. Ini mental wallahi. Ini udah nipu bergantung sama orang. Antum dapat orang itu tangkap ya. Datang kemana-mana, ada dijualnya. Subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ngakunya ngaji, orang ngaji nggak seperti ini mentalnya. Saya wallahi antum latih diri antum jadi orang yang mulia. Nggak bergantung sama orang, nggak minta sama orang bergantungannya kepada Allah SWT saja. Udah sempit kali hidup antum, minta kepada dia yang maha kaya. Berdoa, berusaha, berikhtiar. Hilangkan mental-mental bergantung sama orang. Walaupun Islam mengajarkan agar orang berbagi dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang indah. Ya, hadis-hadis yang indah agar antum berbagi segala macam. Tapi sisi lain, Jangan orang itu bergantung kepada orang lain. Lihatlah karakter Abdurrahman bin Auf dan orang Ansar ini. Orang Ansar berbagi, ya Abdurrahman, ini kebunku setengah untukmu, ini seriku pilih satu untukmu. Mental Abdurrahman bukan mental orang yang bergantung kepada orang lain. Jazakallahu anni khairan. Terima kasih banyak. Dullani ala tar, dullani ala suq. Cukup. Bawakan aku mana pasar. Tunjukkan aku mana pasar. Tunjukkan pasar seminggu, dua minggu, dah nikah dia. Nggak payah ngambil istri orang. Jangan ambil istri orang. Nggak payah ngambil kebun orang. Subhanallah. Ini karakter. Ini menunjukkan semua kita harus mulia diri. Jangan kerjaan sebentar bentar kalau makan numpang aja sama orang. Sekali-sekali bayari orang. Ya, ada orang itu nggak mau keluar. Halus sekali ayahannya, halus sekali. Tak mau keluar. Subhanallah. Itu antum perangi. Latihan isar. Kenapa antum gak keluarkan musafir, antum keluarkan uang? Bulu, subhanallah. Ini harus dibina. Harus dilatih. Ya. Agar setiap orang berupaya untuk isar. Berlomba untuk mencari kemuliaan dirinya. Tenang-tenang aja dia. Kalau makan tenang-tenang. Jazakallah khairan. Nggak pernah. Lalaki biar anak yang bayar. Nah. Ya. Itu harus antum hilangkan. Di satu sisi, kita diperintahkan berbagi. Diperintahkan untuk bersama, kebersamaan. Di sisi lain, jangan memanfaatkan. Tidak sedikit orang yang dia memanfaatkan orang lain. Ya, berteman karena ingin memanfaatkan orang lain ya meminta bergantung dan seterusnya subhanallah ini kemuliaan setiap orang harus mulia kalaupun antum parah kali hidup antum tapi ketika antum nggak bergantung sama orang orang akan angkat tangan teman-teman respect dia masya Allah fulan ya lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'affuf. Orang-orang fakir kata Rasul kata Allah. Orang-orang yang fakir yang mereka terikat berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mampu mereka punya waktu lagi untuk berniaga karena terikat dengan jihad. Ketika itu jihad, enggak ada yang upah. Karena belakangan yang namanya tentara itu belakangan ada yang tentara diberikan gaji. Jihad asalnya orang dengan hartanya sendiri berjihad. Banyak mereka yang karena jihad nggak mampu untuk bekerja lagi, nggak mampu untuk memberikan secara cukup anak istrinya. Uhsiru fi sabilillah yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia. Dikira orang, eh, ini orang kaya nih, karena nggak pernah minta. nggak pernah dia menceritakan derita hidupnya. Waduh, payah kali aku makan, cari kerja payah, ini payah. Kurangi mengeluh. Menyalah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. ma ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub, penderitaan menimpa hidupnya, nggak tahu kemana lagi. Dia katakan, inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Cukuplah semua duka laraku kukadukan kepada Allah. Menangislah. Sesungguhnya Allah SWT menguji manusia bukan karena Allah ingin menghinakan kita semua. Allah ingin melihat bagaimana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mendengar tangisan kita, rintihan kita, keaduan kita kepadanya. Dan dengan itu Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita dengannya. Itu karakter hidup dalam dunia ini, ujian. Diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan tetangga, diuji dengan teman pekerjaan, pekerjaan. Semuanya kita diuji. Dan itulah karakter dunia ini. Hari ini antum tertawa, siaplah besok apa? Menangis. Subhanallah. Hari ini antum tersenyum, siap-siap antum besok merintih. Ini kehidupan dunia ini. Penuh dengan berbagai macam bentuk kenikmatan dicampur dengan penderitaan, kesenangan dicampur dengan kesusahan. Semuanya adalah merupakan ujian Allah menguji kita dengannya. Kadang-kadang ketika kita Allah berikan kemudahan lupa kita Lupa Allah SWT. Maka Allah SWT ingatkan kita dengan ujian, penderitaan. Agar kita kembali kepada Allah SWT. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِلًا أَوْ قَائِمًا Ketika manusia ditimpa kesusahan, dia mengadu kepada Allah ketika berbaring, ketika tidur, ketika duduk, menangis. Dan kalau Allah singkat deritanya, marra marra كأن لم كيف يا شيخ Marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Lewat aja seolah-olah enggak pernah dia meminta kepada Allah, enggak pernah ditimpa derita, enggak pernah Allah bantu dia, lupa dia. Banyak manusia kufur dengan nikmat. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, setiap orang berusaha menempah dirinya untuk lebih baik, untuk lebih mulia, untuk lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Ya. Hilangkan segala macam sifat-sifat yang penting aku enak sendiri. Hilangkan itu. Marilah bersama-sama kita tempat diri kita untuk subhanallah memiliki kebersamaan dalam kebaikan ya dalam perkara-perkara ma'ruf berbagi yang tentang rezeki berbagi dalam kebaikan subhanallah insyaallah Ya Allah nggak akan pernah menzalimi antum kalau antum buat baik sama orang. Antum banyak sedekah nggak akan mungkin sempit hidup. Antum banyak berbagi nggak akan mungkin sempit hidup. Semakin berkah, semakin terbuka pintu-pintu rezeki. Ya, antum tengoklah, lihatlah kawan-kawan antum yang baik-baik, semakin mudah hidupnya. Ada aja kemudian Allah berikan kepadanya. Lihatlah kawan antum yang kikir-kikir, alhamdulillah sulit hidupnya. Nah, Kemudian at-targhib fi it'am ta'am, anjuran untuk memberi makan. Latihan-latihan antum itu, memberi makan. Sekali-kali traktir kawannya. Wa adam ihtiqar al-mar'i ma indah. Dan janganlah seorang merasa hina untuk memberikan sesuatu yang dianggap kecil bagi orang lain, bagi dirinya kecil, hina dia nggak mau beri. Ada uang yang cuma misalnya 500 perak pun, jangan tuh Berikan dia kepada kebaikan pada pintu-pintu kebaikan. Infakkan. Apa kata Rasulullah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah engkau neraka walaupun cuma bersedekah bisyiqqi tamrah. Syiq maknanya adalah potongan kurma itu. Nah, segitu cuman bersedekahlah. Takutlah neraka walaupun dengan sedikit kurma. Jangan merasa hina. Apalah yang bisa kubantu? Bantulah saudara antum. Ini yang namanya takaful. Apa namanya? Takaful Islami ini yang namanya takaful Islami, kebersamaan. Subhanallah. Lepas kajian ini antum tengok kiri kanan, tanya keadaannya. Gimana kerjaan antum? Ah, no, nganggur nih. Oh, ini ada bagus nih peluang ini ini. Oke? Okay? Antum ini PT yang bisa membantu memperkerjakan lima atau tujuh orang. Kenapa cuma satu orang? Yang bisa 5000 orang dikerjakan kenapa cuma 1000 orang? Perbanyak kebaikan. Jadilah orang-orang manfaat bagi orang lain dalam segala hal. Fayamtani min taqdimih merasa hina dengan apa yang dia miliki nggak mau dia sedekahkan nggak mau dia bantu temannya karena merasa nggak ada apa-apanya fa innal qalila qad yahsul bil iktifa sesuatu yang sedikit terkadang akan mencukupi dia banyak orang rezekinya sedikit cukup untuk anak istrinya gaji 1,5, gaji 1,3, gaji 1,2 cukup untuk anak istrinya. Ada yang gajinya 10 juta, 20 juta, 1 miliar, nggak pernah cukup. Tengok itu para koruptor-koruptor itu. Adakah koruptor yang miskin? Nggak ada. Karena mereka telah ditimpa penyakit kikir. Yang kata Nabi makan tidak pernah merasa kenyang. Itulah orang yang ambisi dalam mencari dunia adalah ibarat orang yang makan nggak pernah kenyang. Makan nggak pernah kenyang, bahaya. Satu gunung pun hartanya mau dia gunung kedua, gunung ketiga, keempat. Nauzubillah min dzalik. Jadilah kita harta itu nggak ada apa-apanya. Infak infak kan ingat skala prioritas. Terus yang wajib terlebih dahulu, baru selanjutnya dan selanjutnya. Jadi yang kita cari adalah keberkahan. Sedikit akan cukup ketika diberkah. Banyak Gak cukup ketika gak ada keberkahan padanya. Itu yang harta-harta orang kaya itu. Kadang-kadang setengah mati dia berusaha, belum lagi nikmati sepenuhnya, setruk badannya mati setengah. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Menikmati, aduh, istrinya cantik pun gak bisa dinikmati. Subhanallah. Banyak orang-orang yang hilang Allah cabut kenikmatan masih di dunia udah Allah cabut kenikmatan darinya. Ya, banyak. Akhirnya hartanya dihabis dihambur-hamburkan sama anak istrinya di hadapan matanya. Dia dimasukkan ke dalam bilik dicari orang yang subhanallah perawat atau apa namanya. Dia ditinggalkan, dikunci. Aneh. Jadi ikhwan rahimakumullah kata beliau di sini apa? Fa innal qalila qad yahsul bil iktifa. Sesuatu yang sedikit boleh jadi cukup dia hanya orang-orang hidupnya pas-pasan tapi cukup. Subhanallah. Enggak pernah dia bergantung sama orang. Bima'na husul sadd ramak. Maknanya cukup untuk sekedar dia hidup saja. Berdiri tegak, melangsungkan kehidupan, melangsungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamil ya, Sekedar lepas-lepas makan aja. Wa khairul min adam itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, ikhwan rahimanillah wa ikhwan Demikian kajian kita malam hari ini Ya Semoga Allah SWT berkahi Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang mendengarkan kebaikan Dan berupaya mengikutinya Semoga Allah hilangkan dari diri kita ketikiran Kebakhilan Sifat iri, sifat dengki Semoga Allah SWT berikan kepada kita kemuliaan akhlak إنه سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نعم ada yang bertanya Fadal, silahkan yang bertanya. تفضل eh, Bismillah. Eh, apakah kalau rasa iri itu datang ke ke hati kita, apakah hal tersebut langsung uh, dikenai dosa, ataukah apa setelah kita melaksanakan perbuatan apa, ataukah memang Sorry. gimana? Kapan iri itu dihitung dia perbuatan dosa? Yang jelas, tabiat manusia ingin selalu di atas. Ulu, uluan fil ar, ingin di atas, nggak mau kalah. Dia paling top kalau bisa, paling segalanya. Itu karakter tabiat asal manusia. Kecuali orang-orang Allah mati, ya. Makanya tidak heran hal ini yang membuat orang iri dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Ya, kalau bisa jangan dialah yang di atas, bawa aku sedikit lah. Ya, itu karakter dasar manusia. Dengan itu Allah Subhanahu taala bangun dunia ini dengan ambisi. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kalaulah hanya sebatas perasaan yang muncul, kemudian kita berusaha menepisnya, enggak berdosa. Kita lihat orang lain, wih, enak kali kawan tua Ya. belum merasa ini kita. Kenapa dia dapat? Kenapa nggak aku? Ya. Kalau hanya sebatas dalam diri, hanyalah merupakan khawatir. Apa namanya bahasa indonesia Lintasan-lintasan yang terlintas di hati kita nggak diikuti dengan bicara, perkataan ataupun perbuatan tidak berdosa. Tapi udah diikuti dengan perkataan, Allah si fulan. Masih di bawah akunya itu. Nggak ada bapaknya itu, itu hartanya semua. Hmm. Kalau udah mulai dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan, binasalah dia. Maka selama masih lintasan-lintasan, maka itu akan selalu muncul ikhwan rahimakumullah. Ya, nampak kawan berhasil, iri. Nampak kawan ini sukses, iri. Maka hendaklah diredam. Redam banyak-banyak, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Allah itu maha adil. Maha adil Allah SWT. Ketika antum iri kepada makhluk, sesungguhnya yang antum hujat adalah Allah. Seolah-olah Allah kata, antum mengatakan, Ya Allah, kau nggak tahu di mana kau tempatkan nikmat. Nggak layak berdiri kepadaku. Berarti dia menghujat ketentuan Allah. Berarti dia menganggap Allah zalim. Inilah bagian daripada beriman kepada takdir yang buat kita merasa ridho dengan musibah yang menimpa kita. Inilah kehidupan. Ya. Maka selama tidak terwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, hanyalah lintasan-lintasan hati, maafun, dimaafkan. Kata Allah Rasulullah, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam tatakallam ta'mal." Allah maafkan apa-apa yang tergores lintasan-lintasan yang terdapat dalam hati umatku selama dia tidak katakan ataupun perbuat. Itu batasannya. Kalau sudah sampai berkata-kata, melecehkan dan seterusnya, memfitnah karena irinya memfitnah, dekinya memfitnah. Ya, kenalah dia itu. Hilanglah kebaikannya. Maka orang iri orang yang paling sempit hidupnya, sempit hatinya. Orang yang dia irikan tidur dalam gelimang kenikmatan, mimpi indah, satu malam suntuk dia ngasih tidur. Ih, gemesnya nih tahun ini kok bisa kumatikan, kumatikan dia, kubunuh, kubunuh. Ku bisa kubakar, kubakar hartanya. Berpikir-pikir malam hari gimana caranya supaya usahanya gagal, supaya dia hancur. Itu orang iri. Yang diri kan tenang tidurnya nikmat, santai. Dan antum harus yakin bahwasanya yang akan terjadi adalah ketentuan Allah SWT. Antum ingin bangun semua manusia membenci antum, musuh antum, menghancurkan antum. Kalau dia nggak izin, nggak jadi. Enggak ada gunanya iri antum tidak akan pernah merubah takdir. Kalau Allah ingin muliakan seorang, Allah akan muliakan dia. Walaupun semua manusia menghinakannya, Allah akan nampakkan kemuliaannya. Kalau Allah ingin hinakan seorang, walaupun semua manusia sepakat memberikan kepadanya kemuliaan, tidak akan mungkin dia mulia. Ya, Qulillahumma malikal mulki. Katakan Muhammad, Allah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Kau berikan kerajaan kepada siapa-siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau cabut kerajaan daripada siapa-siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau muliakan siapa-siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Engkau hinakan siapa-siapa yang kau kehendaki. Biyadikil khair. Di tanganmu semua kebaikan Allah. Jadi jangan cari-cari itu manusia. Jangan cari itu Allah SWT. Ya, carilah kemuliaan dengan Allah SWT dengan mengamalkan agama Allah SWT ini kunci-kunci akidah yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin kata Rasulullah ya iyyakum wal hasada jauhi sifat dengki iri fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba sesungguhnya sifat dengki akan memakan habis semua kebaikan sebagaimana api yang melalap kayu bakar sebentar habis habis hilangkan iri. Datang seorang sahabat kata Rasulullah akan masuk surga, eh, akan masuk dari pintu ini salah seorang ahli surga. Allah. Sahabat semua lihat siapa yang akan masuk ahli surga ini. Kira-kira Abu Bakar ke Umar, Uthman, tengok. Datang orang yang biasa. Sahabat Nabi biasa. Dia tenteng sandalnya, wajahnya masih meneteskan air-air wudhu. Ya, tawaduknya dia masuk masjid, dia tenteng sandalnya. Kapan-kapan kata Nabi lagi akan masuk dari pintu ini ahli surga. Tengok sahabat tunggu lagi. Siapa? Orang itu juga muncul. Berkata ketika itu Ibnu Umar, Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As. Ada apa dengannya ini? Aku harus tahu ini. Ini menunjukkan apa? Iri dalam kebaikan dibolehkan. Namanya ghibtah, bukan hasad. Dia mau tahu kenapa ahli surga ini. Apa amalannya? Ini bukan tercela, ini harus namanya ghibtah kalau bahasa Arabnya dibilang oleh Abdullah bin Amr aduh afwan khi, anak kayaknya lagi nggak pas sama orang tua ini numpang malam hari ini saya mau ikut sama kamu dulu ya padahal aman-aman aja deh sama orang tuanya lagi nggak nggak enak ini sama orang tuanya Amr bin As orang tuanya numpang lah ayolah silakan ini tidur di rumahku dilihat Abdullah bin Amr malam harinya tengoknya nggak bangun-bangun kawan ini Mana amalannya ini? Balik kanan, zikir. Balik kiri, terbangun sedikit, zikir. Enggak juga bangun-bangun. Sebelum subuh baru dia bangun, dia kerjakan sholat sana sedikit. Akhirnya kata Umar, enggak ada apa-apanya kau ini. Penasaran masih Abdullah bin Abdullah bin Amr ini. Dia tanya, "Akhi, barakallahu fiik. aneh heran dengan antum ini." Kata Nabi, akan masuk surga, masuk dari pintunya orang ahli surga. Kami tunggu engkau yang muncul. Kapan-kapan kata Nabi akan masuk surga, akan masuk dari pintunya ahli surga. Kami tunggu-tunggu engkau yang muncul. Apa yang kau buat? Apa yang kau sembunyikan dariku? Katanya enggak ada. Yang kau tengok itulah aku sebenarnya. Enggak ada mentang-mentang kau di sini aku enggak sholat. Enggak, memang itulah aku, karakterku. Enggak ada. Coba kau carilah pamelanmu. Pikir-pikirnya, Kayaknya satu lah mungkin ya. Kalau anda kata itu yang kuharapkan. Ketika aku tidur, nggak pernah dalam hatiku terlintas iri kepada makhluk manapun di dunia ini. Tentram hidupnya. Antum tidur membawa keirian. Iri dengan kawan seprofesi, iri dengan ini dapat akhwat itu dia nggak dapat, iri, <laughs> iri semua. Iri ini berhasil dia nggak berhasil. Tidur malam pun payah kan? Ini kunci-kunci keberhasilan, tentram matinya. Ya enggak? Ini pelajaran-pelajaran yang membutuhkan amal. Mari kita bersama-sama untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.